Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, para hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud, untuk bisa memohon kepadanya, beristighfar kepadanya dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang mungkin telah diumumkan tentang menyembunyikan amalan soleh tentang menyembunyikan amalan soleh yang hal itu merupakan salah satu usaha untuk meraih dan menyempurnakan keikhlasan kita tahu bahwasanya namanya ikhlas ya diambil dari kalimat khulusa yang artinya murni dan Allah menyebutkan beberapa ayat yang mengandung makna khulusa seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iwal lisharibin kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian kami keluarkan dari perut binatang ternak ya susu yang murni labanan khalisan susu yang murni yang keluar di antara kotoran dan darah yang mudah untuk diminum oleh peminumnya ya. Jadi ini gambaran tentang namanya ikhlas yaitu seperti murninya susu yang dikeluarkan oleh Allah dari perut binatang ternak sama sekali tidak tercampur dengan kotoran dan sama sekali tidak tercampur dengan darah. Kalau susu tersebut bercampur dengan setitik, eh, setetes darah atau setitik kotoran, maka susu tersebut tidak dikatakan dengan susu murni. Itulah gambaran keikhlasan bahwasanya keikhlasan itu semata-mata kita beribadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang soleh yang mereka sibuk memikirkan keikhlasan mereka. Mereka yang paling takut dan khawatir amalan mereka ya terkena dengan ria, terkena dengan hal-hal seperti ria dan ujub, sum'ah yang bisa membatalkan amalan mereka. Oleh karenanya Sufyan pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang sangat berat terhadap diriku seperti niatku. Kenapa? Karena niatku senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya, berusaha meraih keikhlasan, menjauhkan diri dari ria, menjauhkan diri dari ujub adalah kesibukan orang-orang soleh. Kesibukan orang-orang soleh. Orang-orang yang yang eh, tidak memperhatikan hal ini, mereka tatkala beramal mereka cuek, mereka tidak memperhatikan gerak-gerik hati mereka. Tetapi orang-orang yang soleh, sebagaimana kita pelajari para salafus saleh mereka benar-benar memberikan perhatian khusus dan mereka merasa berat untuk bisa meraih keikhlasan dan menjauhkan diri mereka dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan di antara hal yang sangat membantu seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan amalan soleh. Ya. E, menampakkan amal soleh bukanlah suatu dosa tentunya kita tahu bersama, bukan suatu dosa. Tetapi ya di antara hal yang sangat mendukung seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan uh, amalan soleh. Itulah topik yang akan kita uh, bincang-bincangkan pada uh, malam hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, ayat dalam Al-Qur'an tentang hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى apa yang kalian infakkan Bama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Infak apa saja yang kalian keluarkan atau nadar apa saja yang kalian kerjakan, maka Allah mengetahuinya. Wa malidzalimin min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Setelah itu Allah berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, namun jika kalian sembunyikan sedekah tersebut, lantas kalian berikan kepada fuqara, orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka ini lebih baik daripada kalian menampakkannya. Kemudian kata Allah, "Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum." Dan Allah akan menggugurkan sebagian keburukan-keburukan kalian wallahu bima ta'maluna ta khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Uh, ayat ini kita ingin bahas sedikit tentang ayat ini ya. Jadi ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kalau kalian bersedekah dan kalian menampakkannya itu baik. Tidak salah orang yang bersedekah kemudian menampakkannya. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Barang siapa yang menyembunyikan sedekah lantas dia berikan kepada fakir miskin, maka ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, dia lebih jauh daripada ria, dia lebih selamat daripada ujub. Dan ini juga lebih baik daripada fakir miskin. Berbeda tatkala seorang memberikan sedekah kepada seorang fakir di hadapan umum, yang ini terkadang membuat si fakir malu, terkadang membuat si fakir tersinggung, Berbeda tatkala kita bertemu dengan si fakir secara diam-diam datang ke rumahnya, tidak ada yang tahu. Maka ini menjaga harga dirinya. Ya, oleh karenanya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi e, faedahnya banyak dan Allah mengatakan fahuwa khairul lakum dan ini lebih baik. Apa e, manfaat dari sedekah ya, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi kata Allah Subhanahu wa taala wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Sedekah bisa menghilangkan dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Sungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Dan kalimat khabir ya antara, antara al-alim dengan al-khabir ya nama Allah al-alim dan nama Allah al-khabir eh, sama-sama uh, maknanya maha mengetahui tetapi sering Allah menggunakan kalimat al-khabir pada perkara-perkara yang detail yang pelik Allah menggunakan kalimat al-khabir contohnya tatkala Allah berfirman tentang masalah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal ini sungguh lebih mulia bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, "Innallaha khabirum bima yasnaun." Sungguhnya Allah Maha Khabir dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah mendakat mendatangkan kalimat khabir bukan alim dalam ayat ini? Karena masalah mengumbar pandangan itu masalah yang pelik, yang detail, yang tidak semua orang tahu. Seorang lelaki bisa dengan dalam waktu satu detik, dua detik, dia bisa mengumbar pandangannya, melihat aurat wanita yang diharamkan oleh Allah, sementara teman-temannya tidak ada yang tahu. Dia tinggal melirik, ya tinggal melirik, mungkin teman-teman duduknya tidak tahu. Tetapi Allah mengatakan, Allah khabir, Allah tahu. Meskipun teman-teman dekatnya tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu tentang lirikan matanya. Maka Allah mendatangkan kalimat khabir bukan kalimat apa? Alim. Sama seperti sedekah. Tatkala Allah berbicara tentang sedekah, sedekah sir, sedekah yang di, dikeluarkan secara diam-diam, tidak ada yang tahu, Allah menyatakan meskipun demikian Allah Maha mengetahui. Bahkan di awal ayat Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqah." Nafkah apa saja yang kalian keluarkan, sedikit pun, sekecil apapun, Allah khabir, Allah mengetahui. Maka ini pelajaran yang sangat baik bagi kita para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala di antara hal yang memudahkan kita untuk ikhlas. Di antara hal yang memudahkan kita untuk mampu menyembunyikan amalan kita, kita harus tahu bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum tatkala bersedekah, antum tatkala berinfak, jangan anggap antum bermuamalah dengan si fakir. Jangan antum beranggap bermuamalah dengan si fakir, tapi antum sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin, dengan Allah. Jadi kalau kita misalnya ingin memberi sesuatu kepada fakir, hati kita kita serahkan kepada Allah. Ya Allah ini barang, ini uang, saya akan sedekahkan. Yang penting engkau tahu. Yang penting engkau mengetahui apa yang aku lakukan. Sudah serahkan, selesai. Sehingga seorang tersibukkan dengan penilaian Allah, bukan dengan penilaian manusia. Kapan manusia itu binasa? Kapan dia terjerumus terjebak dalam riak dan ujub tatkala dia menjadikan penilaian kepada manusia, dia menyerahkan manusia untuk menilai maka dia akan tersibukkan dengan bagaimana menurut orang, bagaimana menurut manusia, bagaimana menurut Pak Guru, bagaimana menurut Pak Ustadz, sehingga tersibukkan dengan penilaian manusia, sehingga terlalaikan dari penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ikhlas sebaliknya, seorang yang ikhlas dia tersibukkan dengan penilaian Allah, bagaimana menurut Allah perlakuan saya ini. Kalau Allah sudah tahu dan ini sudah benar, sudah selesai, nggak urusan, tidak butuh dengan ucapan terima kasih dari si fakir. Yang penting Allah tahu saya sudah kasih. Oleh karenanya apa syiar orang-orang ikhlas? Ya, apa kata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Manuridu minkum jazaan wala syukura." Inna manutim nuti'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah, mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian rasa perkataan terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balas budi. Karena muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan lebih bima ta'maluna khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Ini perhatian para ikhwan dalam hal apapun, tatkala kita beribadah, ingat Allah sedang menilai kita. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kalian terhadap Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin, innahu huwas samiul alim. Yang Allah melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak solat wa taqallubaka fis sajidin tatkala engkau sujud dalam sujudmu Allah lihat semuanya innahu huwas samiul basir sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat tatkala orang salat Allahu akbar dan dia tahu Allah sedang melihat dia akan khusyuk kenapa dia tahu Allah sedang menilai dia Allah sedang mendengar perkataannya Allah sedang melihat gerak-geriknya sehingga konsentrasi dia kepada penilaian Allah bukan kepada penilaian manusia dia tidak peduli orang nilai apa yang penting Allah penilaian Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya kalau orang sudah sibuk dengan penilaian manusia, maka dia akan terjerumus dalam gelombang riak dan dalam syahwat ujub dan semisalnya ya. Kalau ada orang misalnya sholat taruhlah di Madinah, misalnya saya sholat di Madinah atau yang lain sholat di Madinah di Masjid Nabawi tiba-tiba shooting di hadapan dia. Dia tahu keluarganya di kampung lagi nonton. <laughs> dia <laughs> dia pasti gelisah. Dia, <laughs> dia pasti gelisah kalau orang lagi lihat, apalagi Ustaz, eh, Ustaz Firanda lagi sholat. Oh, gimana? Bingung. Karena saya tahu orang sedang menilai saya, maka saya berusaha untuk khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Ya, waliyadzubillah ya. Oleh karenanya tatkala kita tahu bahwasanya Allah yang sedang lihat kita, maka ini membantu kita untuk khusyuk dan membantu kita untuk apa? Untuk ikhlas. Sehingga mudah bagi kita untuk beramal meskipun orang tidak ada yang lihat. Kenapa muamalah kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk memiliki amalan yang tersembunyi banyak sekali. Ya. Saya akan bacakan hadis-hadis tersebut. Saya akan bacakan Hadis-hadis tersebut diantaranya sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan tersembunyi, maka lakukan. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memiliki amalan yang tersembunyi, maka uh, lakukanlah. Demikian juga Hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini adalah kinayah yang indah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tangan kanan dan tangan kiri adalah dua sahabat yang tidak pernah terpisah Tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri mengetahuinya. Namun tatkala urusan sedekah, tangan kanan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri tidak tahu. Sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri yang senantiasa bersama dia, senantiasa membantu dia, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang ini dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Orang ini akan dinaungi oleh naungan ars Allah pada hari kiamat di hari tatkala matahari diturunkan dalam jarak satu mil, hari yang sangat amat terik dan dan panas. Kemudian di antara dalil akan pentingnya menyembunyikan amalan soleh yaitu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatas sir tutfiu ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah salat. Kata Nabi SAW, alaihi "Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat seorang hamba adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Sholat sholat fardu di masjid, tapi sholat sunnah yang lebih afdal di rumah. Kenapa lebih ikhlas dan lebih jauh daripada ria, lebih jauh daripada uh, daripada uh, ujub. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirru bis sadaqah. Seorang yang baca Al-Quran dengan keras seperti orang yang bersedekah dengan ditampakkan. Dan barang saya yang baca Al-Quran dengan diam-diam, maka seperti seorang yang bersedekah dengan diam-diam. Para hadirin yang Allah Subhanahu eh, wa taala, eh, saya akan bacakan perkataan para salaf tentang masalah menyembunyikan amal soleh. Ya. Dan tentunya kita tahu para sahabat dahulu juga mereka menyembunyikan amal soleh. Di antara dalil akan hal ini sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang pernah uh, ikut dalam uh, suatu peperangan ya yang disebut dengan zatul riqab. Kata kata Abu Musa Al-Asy'ari sebagaimana oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu sittatu nafar. Bainana ba'irun na'taqibuhu. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan disebut dengan zatul riqab. Kenapa disebut dengan Zatul Riqa? Karena tatkala itu para sahabat mereka berperang ke arah Najd, berjalan ratusan kilo dari Madinah dan mereka melewati bebatuan, melewati jalan-jalan yang sulit sehingga kaki-kaki mereka pecah-pecah. Sehingga mereka harus menggulung kaki mereka dengan kain agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Kaki mereka pecah dan mereka masih harus berjalan ratusan kilo. Dan ini luar biasa kondisinya sangat menyulitkan tatkala itu. Di antaranya e, mereka berkata setiap onta dinaiki oleh enam orang. Jadi jalan ratusan kilo ada mungkin dua orang naik, empat orang berjalan gantian. Ya ya na'takibuhu fanaqabat aqdamuna maka kaki-kaki kami kaki-kaki kami pun pecah-pecah wa naqabat qadamaya dan kedua kakiku juga pecah-pecah wa saqatat azfari kata Abu Musa al-Asy'ari dan kuku-kuku yang ada di kakiku terpa apa patah ya karena jalan yang begitu begitu sulit kunna nalufu ala arjulina al-khiraq fasumiyat ghazwat dhat ar-riqab ya zatar riqa riqah yang artinya kami pun melipat kai-kai kami dengan eh, kain-kain uh, ya. karena kai-kai kami pecah-pecah maka dikenal dengan perang yang ada lipatan-lipatan yang digulungkan pada kaki-kaki para sahabat. Lima kunna na'sibu minal khiraqi ala arjulina. Dinamakan dengan perang dengan nama Datul Riqaq. Riqaq yaitu artinya riqah yaitu uh, tambalan-tambalan yang ditambal di kaki, maka dikenal dengan nama perang tersebut dengan nama seperti itu. Kemudian kata sang perawi, wa haddatha Abu Musa bihadza tsumma hadad. Abu Musa al-Asy'ari tatkala menyampaikan hal ini kemudian dia benci. Qala ma kuntu asna'u bi an adkurahu. Aku tidak melakukan hal tersebut untuk aku menyebutkannya. Ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Dia benci kalau ada amalan dia yang dia sampaikan. Akan tapi kenapa dia menyampaikan hadis ini untuk menjelaskan bagaimana perjuangan para sahabat. Namun ternyata di antara para sahabat dia juga ada di situ ya. Dan dia ingin menyadik, menyatakan kami saya adalah saksi mata. Terpaksa diceritakan. Pada asalnya tidak mau ceritakan. Ini kebiasaan para sahabat mereka tidak suka menceritakan amalan kebajikan mereka. Padahal amalan yang luar biasa. Bayangkan dari berjalan ratusan kilo, kemudian kaki saya pecah-pecah masih dalam rangka berperang melawan musuh ini amalan yang luar biasa namun terpaksa dia ceritakan setelah itu dia benci untuk disebut-sebut. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, adapun perkataan para salaf tentang hal ini eh, sangat banyak saya nukilkan sebagian di antaranya perkataan Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah beliau berkata uktum hasanatika asyadda mimma taktum sayyiatik sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu lebih daripada engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu sebagaimana seorang tidak ingin keburukannya ketahuan, maka usahakan juga kebaikannya juga tidak tidak ketahuan. Dia sembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ayub As-Sikhtiyani juga berkata, "La an yastura rajulu zuhda khairun lahu min an yudh an min an yudhirahu." Seorang lelaki menyembunyikan zuhudnya itu lebih afdal, lebih baik daripada dia menampakkan zuhudnya. Ya, di depan orang maka dia menampakkan zuhudnya. Ya, ini zuhud ibadah. Tatkala dia menampakkan zuhudnya, dikhawatir ini amalan soleh, jangan dia nampakkan. Kemudian juga Muhammad bin Ziyad berkata, "Ra'aitu Aba Umamah ata ala rajulin fil masjid wa huwa sajidun yabki." Aku melihat Abu Umamah mendatangi seorang laki di masjid untuk dalam kondisi sujud dan menangis. Fi sujudihi. Ada laki-laki sedang sujud, menangis di sujudnya yad'u rabbahu dan dia sedang berdoa kepada Rabbnya. Faqala lahu Abu Umamah, maka Abu Umamah berkata, "Anta anta law kana hadha fi baitika." Engkau hebat, engkau hebat kalau seandainya tangisan tangisanmu ini di rumahmu. Ya, artinya jangan kau tampakkan tangisan tangisanmu di hadapan banyak orang. Namun dia tidak tidak melarang, tentunya boleh seorang menangis di hadapan orang, tapi lebih afdal tatkala dia menangis menyesali dosa-dosanya antara dia dengan Allah, tidak perlu tangisannya diketahui orang lain. Karena menangis itu ibadah, menangis itu ibadah yang mulia dan sangat rentan untuk mendatangkan riya. Setan akan datang, lihat biar orang tahu engkau hatinya lembut, agar orang tahu engkau mudah menangis, engkau takut kepada Allah, engkau takwa. Seandainya tangisan tersebut di rumahnya, maka ini lebih lebih afdal. Uh, disebutkan juga Ayub Sikhtiyani yakumul lain, beliau salat malam. Kullahu malam suntuk beliau salat. Fayufi dalik lalu dia menyembunyikan salat malamnya. Fa idza kana inda subhi rafa'a sautahu ka'annahu tilka sa'ata kalau sudah tiba pagi hari, maka dia mengangkat suaranya seakan-akan baru bangun tidur. Agar orang-orang yang melihat dia menyangka dia tadi malam tidak sholat, sholat malam. Ini kesempurnaan dalam dalam ikhlas. Demikian juga seperti Ibn Mubarak yang tatkala berperang selalu berjihad dia selalu menutup wajahnya agar tidak diketahui oleh orang. Suatu saat tersingkap ya maka ketahuan dia ternyata Ibn Mubarak rahimahullahu taala. Contohnya Ali bin Hussein Zainal Abidin yang setiap malam selalu mengangkat gandum atau mengangkat makanan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tatkala dia meninggal, ternyata sumbangan yang setiap malam datang tiba-tiba tidak datang lagi. Ternyata tatkala dimandikan ditemukan jasadnya ada bekas hitam di pundaknya. Ternyata dia ini yang selama ini mengangkat apa? Gandum untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikian juga sebagian sahabat tatkala baca Al-Qur'an, ya, atau sebagian salah. Ketika baca Al-Qur'an kemudian lihat orang maka dia pun sembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hamad bin Zaid berkata, "Kana Ayub rubbama haddatsa bil hadis fayariku. Suatu, bisa jadi atau suatu hari Ayub menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis, kemudian dia terenyuh ya tatkala menyampaikan suatu hadis, artinya dia menangis sedih tatkala menyampaikan suatu hadis, fayaltafitu wa yatamakhatu wa yaqulu ma ashadda zukam. Dia menangis setelah menyampaikan hadis Nabi SAW. maka dia tidak ingin tangisannya diketahui orang, maka dia pun balik berpaling kemudian dia seakan-akan sedang flu, maka dia mengatakan sungguh berat flu ini. Jadi seakan-akan tangisannya bukan karena sedih membaca hadis tapi karena apa? Karena flu yang sedang dialaminya. Nuaim bin Hamad berkata, Sami'tu Ibn al-Mubarak yaqul, aku mendengar Ibn al-Mubarak berkata, "Ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik." Aku tidak pernah melihat seorang pun kedudukannya tinggi seperti Imam Malik. Laisa lahu kathiru salatin wala siyamin. Padahal Imam Malik ini bukanlah orang yang dikenal dengan banyak salat dan banyak puasa, illa an takuna lahu sarirah. Tetapi dia bisa tinggi derajatnya karena dia memiliki amalan-amalan rahasia. Al-Dhahabi berkata, kanu yastahibbuna an yakuna lirajuli khabi'atun min amalin salih la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha mereka para salaf dahulu suka jika seorang laki memiliki amalan soleh sampai-sampai istrinya pun tidak tahu. Sampai-sampai istrinya pun tidak tidak tahu. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini semua dalil bagaimana salaf memahami bahwasanya masalah ya menyembunyikan amal merupakan perkara yang sangat penting yang membantu seorang untuk ikhlas. Sekarang kita sedang e, ditimpa dengan berbagai macam ujian ya ujian WhatsApp, ujian apa? Facebook, status-status dan macam-macamnya, orang terpanggil dan tertarik untuk menyebarkan amal soleh yang dia lakukan. Sampai-sampai terakhir sebelum saya pulang ke tanah air, saya sempat baca akhbar ya akhbar tentang Saudi disebutkan ternyata selfie pun masuk di Ka'bah. <laughs> Dan itu benar waktu saya baca terus saya umroh. Ya, ini menceritakan kebaikan lagi, lagi umroh. <laughs> saya lagi umroh sebelum saya ke sini, saya lihat benar orang-orang selfie di Ka'bah gini. Di depan Ka'bah di Hajar Aswad. Orang lagi kumpul dia tidak peduli. Yang penting, yang penting masuk di status online. Padahal orang lagi dorong-dorongan ya subhanallah musibah. Musibah. Semua sekarang disebar. Ini musibah semua status dikatakan alhamdulillah lagi itikaf. Tolong jangan ganggu ya. <laughs> semuanya. Ya, semuanya disebarin. Alhamdulillah hari ini ya bisa mengantar orang tua. Mengantar orang tua tuh pahala. Alhamdulillah hari ini berbuka bersama-bersama orang tua. Ente bahagia tapi tidak perlu orang tahu. Apa semua kebaikan kita kita ceritakan? Alhamdulillah sekarang alhamdulillah hari ini saya sampai dakwah di kampung yang paling jauh ya. Ente mau dakwah di kampung di kota mau di ujung dunia di atas gunung nggak usah cerita. Buat apa ente cerita? Buat apa orang tahu ente dakwah di ujung gunung? Sudah cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang yang tahu. Ente menangis kalau bisa menangis di rumah tidak perlu ente nangis kecuali tidak bisa menahan dan cerita. Ada orang tidak bisa menahan tangis dan dia tangis menangis di hadapan orang. Tapi kalau ente bisa tahan nangislah di rumah tidak perlu orang tahu. Yang penting ente menyesali dosa-dosa ente Allah yang maha tahu. Dan berapa kali saya lihat uh, Syekh uh, Abdul Razak taala beliau kalau nangis beliau langsung diam. Ini tatkala mengajar kita di kelas tiba-tiba berbicara tentang hari kiamat tiba-tiba beliau terdiam mata beliau berkaca-kaca. Beliau tidak ingin menangis di hadapan di hadapan murid-muridnya. Sering sering juga pengajian kalau saya terjemah tiba-tiba beliau ingin nangis, beliau tahan. Ya, saya lihat bagaimana beliau berusaha untuk menahan tangisnya, tidak melepaskannya. Ya, karena ini perkara yang berat. Datang syaitan mengatakan, "Lihat, orang tahu semua inti menangis." Wah, repot. Kenapa belum bisa bayar utang? <laughs> lagi sholat nangis ya. Nangisnya pas kapan? Apa? Waladainan illa qadaita. Ya Allah tidak ada utang kecuali kau, kau lunaskan. Lu nangis. <laughs> Sebelumnya wala dzamban illa ghafartah. Tidak ada dosa kecuali kau ampunan. Enggak, enggak begitu menangis. Tapi kau sudah mengenai utang nangis. Oke, <laughs> perhatian hati Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, ibadah berusaha antum sembunyikan. Namun bukan berarti seluruh ibadah harus kita sembunyikan. Ada pengecualian. Ini hukum asal. Saya katakan iblis ya. Dia ingin merugikan manusia. Dia ingin menghilangkan manusia dari keikhlasan. Bahkan dia sudah bersumpah, dia mengatakan fabi biizzatika la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Antum yang hadir, ustaz, ulama, ya, saya tidak ada yang terkecualikan untuk selamat dari godaan iblis. Yang selamat kata iblis illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Ini yang bisa selamat dari godaan iblis. Jika iblis tidak berhasil menggoda orang yang ikhlas, maka iblis ingin mengurangi pahalanya. Bagaimana caranya? Agar pahala dos, paha, pahala ibadah yang tersembunyi turun derajatnya menjadi ibadah yang terlihat. Saya katakan tadi menampakkan ibadah tidak haram, tapi rentan rawan. Rentan rawan ya. Tetapi pahala ibadah yang terlihat lebih sedikit daripada pahala ibadah yang yang tersembunyi. Iblis ingin pahala kita kurang. Maka dia menggelitik hati seorang untuk bercerita. Ceritakan ibadahmu, ceritakan umrahmu, ceritakan hajimu, ceritakan sedekahmu, ceritakan poligamimu. Benar ada orang riak dengan poligami ada. Saya ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya alhamdulillah istri empat. Yang tanya siapa? <laughs> ya, eh, poligami ibadah bukan? Hah? Ibadah bukan. Meskipun saya dan anda tidak melakukannya. Karena penakut. Tetapi ini ibadah. Terus ente buat apa pamer-pamer ibadah ente? Sehingga menjadikan ajang apa? Kayaknya sudah jadi jantan. Sebelumnya masih bencong atau bagaimana? Ya, ini ibadah tidak usah tidak usah dipamer-pamerkan. Ya. Bagaimana para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala seluruh ibadah kita sembunyikan karena akan berpindah pahalanya dan ini diinginkan oleh iblis agar berkurang pahala kita dari pahala ibadah yang tersembunyi kepada ibadah pahala ibadah yang terlihat dan dia lebih lebih sedikit. Namun ini hukum asal. Namun ibadah boleh diperlihatkan. Ada jenis ibadah yang justru harus dinampakkan seperti ibadah-ibadah wajib, seperti sholat berjamaah. Ah, saya ingin sholat di rumah lebih ikhlas. Lu ngawur, nanti malas nanti. <laughs> Alasan aja. <laughs> Alasan, nanti ke masjid. <laughs> Kalau tidak semua kalau saya mau adzan, eh, nanti riak ya sudah. Terus gimana? Gak usah pakai mic. Siapa yang datang kalau begitu? Azan ini harus keras, ya. harus keras. Ya ente jangan riak waktu azan. Ini ente harus paksakan diri ente apa? Ikhlas. Ya. Ini seperti seperti bayar zakat. Bayar zakat kita tampakkan. Kita tampakkan orang tidak seudon sama kita. Ini wajib. Terutama kita berikan kepada fakir miskin di sekeliling kita agar mereka tidak hasad. Karena di antara faedah zakat adalah menghilangkan hasad dari miskin kepada si kaya. Kita punya rumah mewah di samping kita orang miskin. Tapi kalau dia tahu oh, ini orang kaya tidak apa-apa dia mobilnya mahal, istrinya dua, anaknya tidak apa-apa. Tapi kalau pas hari zakat dia kasih kita duit, maka dia tidak hasad. Kenapa dia tampakkan? ditampakkan kepada fakir miskin tatkala bayar zakat. Dan ini ibadah-ibadah yang memang harus di, ditampakkan. Kemudian kata para ulama di antaranya juga seorang yang menjadi panutan. Seorang jadi panutan maka tidak mengapa dia menampakkan sebagian amalannya agar orang-orang ikut. Ya, misalnya dia sholat sunnah setelah setelah Sholat fardu yang bagus sholat sunnah di rumah, tapi dia sholat sunnah di di masjid. Oleh karena diriwayatkan Nabi saw terkadang sholat rawatib di rumah, terkadang sholat rawatib di mana? Di masjid. Tidak mengapa kalau dia ustadz, misalnya dia atau dai agar orang ikut, atau dia bersedekah agar orang ikut dia bersedekah. Maka ini tidak mengapa karena ada e, maslahatnya, karena ada e, maslahatnya. Adapun kalau tidak ada maslahat secara khusus, maka lebih baik seorang menyembunyikan amalan dia agar tidak ada orang yang orang lain yang mengetahui. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Kenapa? Karena tatkala orang sedang tidur, siapa yang mau kita harap pujiannya? Tidak ada, semua sudah tidur. Sekarang kita latih diri untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di malam sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah. Allah mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Hal min sa'irin fa'utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang beristighfar? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Apakah ada hambaku yang mohon ampunan? Yang meminta akan aku kabulkan permintaannya. Saatnya kita bangun. Ya hilangkan semua. ya Tapi jangan tulis status Alhamdulillah salat malam. <laughs> jangan. Udah matikan aja. Apalagi terakhir dilihat jam 4. Uh, jam 4 terakhir dilihat ini lagi ngapain? Udah matikan aja. Tergetik hati kita ingin menyampaikan kepada orang, apa gimana kabar ente gimana kabar ente diketiknya jam 4 malam yang baca uh jam 4 malam sudah bangun dia pokoknya akhi Allah maha tahu ente ingin sebarkan ente ingin kabarkan Allah maha tahu ya banyak orang mengatakan Ustaz saya menampakkan hanya sekedar ingin motivasi iya tidak apa-apa itu bagus tapi ingat ria sangat tipis ria sangat tipis di antara buktinya ente ria waktu ente posting di Facebook ente tunggu komentar. Wah, eh, gue dong ikutan dong, doain saya dong. Nah, ini berarti ini gimana ini? Motivasi apa dia? Kalau nggak ada yang komentar, mangkel ente. Ente ganti lagi gambarnya. <laughs> Allah Maha Tahu ya. Allah Maha Tahu. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di ya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui dirikan pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati antum. Sedikit gerakan riak dan lainnya Allah Maha mengetahui. Kalau antum ikhlas pun Allah Maha uh, Maha mengetahui. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, ini saya ingin saya sampaikan ya. Tidak yang intinya kita praktekkan ya. ya kita praktekkan sejak sekarang kita berusaha berusaha untuk bahagia kalau ada amal soleh yang kita lakukan tidak ada yang terkecuali kucuali Allah. Saya ulangi, ini nasihat saya terakhir. Kita berusaha bahagia kalau ada amal soleh yang tidak tahu kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai saya mendengar seorang masyayikh waktu dia ceramah dia mengatakan, "Anda waktu berjalan ke Masjid Nabawi, jangan sampai orang tahu meskipun hanya berjalan ke Masjid Nabawi." Karena berjalan ke Masjid Nabawi ibadah atau bukan? Ibadah pahala. Tidak perlu semua orang apa? Tahu. Apalagi mencium Ka'bah, ya apalagi yang lainnya ya. Yang penting Allah Maha tahu selesai urusan ya, selesai urusan. Wallahu taala bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya ya saya persilakan. Wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam. Terawih jam 2. Iya. Apanya apanya? Gurunya sangat menggugah terus kenapa? Ya enggak apa-apa, alhamdulillah ente bisa nangis ya. Tapi enggak usah. udah antara ente dengan Allah udah tahu ya sudah. Ente enggak nangis enggak mau di terisak-isak sedikit. Tapi yang penting air mata kan Allah tahu ente air, air mata keluar. Enggak perlu ente setelah itu ambil ini gimana <laughs> Ya Allah udah tahu selesai. Yang penting Allah tahu ente apa? Menangis ini pahala ibadah luar biasa. Tidak akan disentuh oleh neraka ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Antum menangis tatkala di salat tarawih berjamaah, menangis juga tatkala di rumah. Menangis juga tatkala di rumah. Ya. Tatkala tidak ada yang tahu untuk menangis kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kalau menangis terus ria, tidak ya. Kalau gitu para imam-imam masjid juga ria-ria dong enggak, enggak. Dia terbawa enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Tapi tuluskan niat ya tidak perlu antum tampakkan bahwasanya antum ya menangis setelah itu kepada orang-orang. Ya. Tidak perlu antum cerita ukunutnya tadi malam sampai saya nangis dari sakit-sakit. <laughs> Tidak perlu. Tidak perlu. Eh, nangis waktu apa? Ya Allah utangi lunas. Eh, apa lunasi utang-utang baru nangis. Tapi ada yang bertanya lagi? Silakan. banyak sekali Ustaz yang kita belum masuk kita tanya atau masuk banyak orang sekali orang yang menjalankan apa perancangan perang jangan uh, tadi ya Rasulullah SAW mengatakan apa namanya tadi yang, yang menampakkan Al-Quran sama seperti menampakkan sedekah yang baca dengan sir lebih baik seperti orang yang bersedekah dengan sir. Artinya kita tatkala di masjid kita harus memperhatikan hak saudara kita ya tatkala kita baca Quran juga Eh, jangan keras-keras bisa jadi mengganggu orang yang sedang sholat kecuali kecuali kerasnya kompak rrr, jadi nggak terganggu tapi kalau yang lain diam satunya keras ini ganggu ya seperti sekarang orang lagi tahfid nggak jadi masalah sama-sama keras orang yang sholat pun tidak kenapa suaranya apa berselang seling jadi dia tidak terganggu tapi kalau satu keras yang lainnya diam akan mengganggu orang yang sedang yang sedang sholat maka seorang ya apa tidak ada salahnya dia baca pelan-pelan toh Allah juga Maha Maha mendengar. Tapi ada lagi bertanya? Silakan. Masalah poligami. Itu permasalahan memang, silakan. Iya, dibatasi cuma empat. Terus jadi sembilan ya. Dia sudah 19, ngalang-ngalain Nabi. Ya salah lah jadi. Ya kita memahami ayat ya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman Nabi saw. Alaihi bukan pemahaman dia. Ya. Nabi saw. tatkala turun ayat tersebut, maka setiap sahabat dulu di zaman sahabat istri mereka ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10. Ya, tatkala turun ayat ini Rasulullah SAW menyuruh agar mereka mempertahankan empat istri saja, yang lebihnya diceraikan. Ya, jadi yang paham ayat siapa? Al-Qur'an yang paham Al-Qur'an dia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini itu berlanjut para sahabat pun demikian. Para salafus saleh. Itulah itulah keistimewaan pemahaman salaf. Kalau orang hanya baca Al-Qur'an langsung tanpa berpegang dengan pemahaman salaf dengan pemahaman hadis dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Saya kemarin saya sering sampaikan tentang bagaimana pendalilan orang-orang Syiah tentang bolehnya berhubungan lewat dubur. Bayangkan dalilnya sama-sama ayat tatkala orang-orang <clears throat> para homoseksual ya kaumnya Nabi Lut mendemo Nabi Lut ya agar diserahkan para malaikat yang sedang menjelma jadi laki-laki tampan di demo untuk diserahkan. Untuk bayangkan Nabi di demo sama orang homo ya. <laughs> di demo maka Nabi Lut alaihissalam memberi solusi dia mengatakan haula ibanati hunna atharu lakum dalam dalam ayat yang lain haula ibanati in kuntum fa'ilin kalau kalian mau berhubungan nikahilah dengan putri-putriku dengan nikah yang wajar berhubungan lewat kumul bukan dengan dubur. Ini tafsiran ahlu sunnah. Menurut tafsiran orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah tidak. Kata Nabi Lut, kalau kalian mau dubur, dubur putri-putri saya saja. Paham? Kenapa? Karena dalam ayat mereka menolak dan mereka mengatakan wa Inna kalat ta'lamu ma nurid. Ma lana fi banatika min haq wa Inna la ta'lamu ma Wahai wahai Lut, kau tahu kita tidak berhasab dengan putri-putrimu dan kami kau tahu apa yang kami inginkan. Kami ingin dubur bukan kubul. Maka ditafsirkan oleh orang Rafidah, maksudnya Nabi Lut menawarkan dubur-dubur apa? Putrinya. Ini tafsiran ngawur. Al-Qur'annya sama tapi tafsirnya apa? Berbeda. Jadi kalau kita berpegang dengan pemahaman Nabi dan para sahabat maka tidak demi demikian. Padahal bagaimana Nabi Lut menawarkan dubur? Nabi Lut berkatakan hunna atau harulakum, lebih suci. Nah, kalau dubur laki-laki, dubur perempuan sama-sama kotor. Paham? ayatnya sama, pemahamannya berbeda. Oleh karena hati-hati ya seperti tadi sampai dia 19. Toib, kalau dia paham 12, masna wa thulatha wa ruba. 2 4 2 2 4 4 apa? 3 3. Kok bisa jadi 9 19 bagaimana cara hitung? Matematikanya bagaimana? 2 kali 2 4. Terus caranya bagaimana jadi 19? Saya ingin tahu. Terus istrinya 19. Yang 10 dilepas tinggal tinggal 9. Ya ini salah, salah paham ya, bukan demikian. Taib, ada yang bertanya? E, sudahlah, yang penting kita sama-sama satu. <laughs> Hanya orang-orang spesial yang bisa dua, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah menguatkan mereka. Eh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Maksudnya bagaimana? Oh takut terlihat ya? Iya, iya. Ya, apa namanya? E, sebenarnya saling mengingatkan tidak apa, tapi kalau sudah jadi program itu yang kita khawatirkan. Ya. kalau programnya berhenti nggak lagi apa? Ya insya kita kembali kepada kalau para salaf tidak demikian ya. Jadi yang mengingatkan seakan-akan dia juga sudah baca kan. Eh kamu belum baca kan? Seakan-akan saya, saya sudah baca, kamu belum. Ya, ini kita khawatir aja, ya, khawatir aja. Sebenarnya hukum asal saling mengingatkan tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai program ya seakan-akan harus seperti itu, ini kita khawatirkan pintu-pintu seperti ini. Allah alam bisawab. Sudah? Masih ada yang bertanya? Poligami lagi? <laughs> Sebentar Pak, Bapak semua masih ada yang penasaran. Sebentar, silakan. Bapak orang Arab atau bukan? Iya. Orang Indonesia. Silakan. Kita laki-laki musyrik. Kenapa? Takut sama istri. Takut sama istri. Oh. <laughs> Eh, itu bahaya pak. Musyrik itu di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Salah, kita tidak boleh menggunakan lafal-lafal istilah syariat sembarangan. Tidak boleh jadi bahan mainan. Iya. Saya tahu Pak, saya tahu masalah itu. Nah, itu salah. Jadi ini ada orang katanya, ya ada orang dia bilang laki-laki sekarang satu banding enam, satu banding tujuh ya. Nanti menjelang hari kiamat satu banding lima puluh sabar. Jadi <laughs> kalau dia nikahi satu, enam nganggur. Enam nganggur. Nah kalau dia takut untuk menikahi yang kedua, ketiga, keempat, takut sama istri berarti dia musyrik. Ini salah, tidak boleh kita bermain dengan lafal syar'i, ya karena musyrik ini lafal yang berbahaya. Seorang dihukumi musyrik berarti kekal di neraka jahanam, tidak akan keluar dari neraka jahanam. Padahal takut seperti itu bukan namanya takut kesyirikan. Yang dimaksud dengan takut kesyirikan adalah takut yang menimbulkan peribadatan. Seperti takutnya orang terhadap wali, takut kualat misalnya. Kemudian dia beribadah kepada wali misalnya. Ini namanya takut kesyirikan. Tapi kan sekedar takut, takut sama macan, takut sama singa, takut sama istri. Ya. Ini bukan syirik. Paham? Oleh karenanya saya dulu pernah dengar ceramah ada seorang dia ceramah di pondok waktu itu dia datang orang Dayak, dia ceramah. Dia bilang, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Kita harus keluarkan makhluk dari segala dada kita, masukkan kebesaran Allah. Tidak boleh takut siapapun. Tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Oh, saya juga. <laughs> Wah, ini tauhidnya <laughs> gimana ini? Ini kalau begini tidak ada yang bisa berjadi salafi kecuali Tarzan. <laughs> Kalau kita semua musyrik. Siapa yang tidak takut sama singa? Siapa yang tidak sama macan? Nabi Nabi Nabi Musa alaihissalam ketakutan tatkala di innal mala nabi bika liyaqtuluk. Ada yang mengingatkan wahai Musa sungguhnya orang-orang sudah berkumpul hendak membunuhmu. Fa kharaja khaifan yataraqqab maka Nabi Musa keluar ketakutan. Ketakutan wajar ini takut yang wajar yang yang dikatakan takut syirik adalah takut yang menimbulkan apa per peribadatan. Ini yang syirik. Kalau takut tidak takut ada orang kesenjata ya takut wajar. <laughs> aman. Jadi insya Allah kita muwahid ya. ya salah bantah, nanti bantah. Hah? Enak orang nganggur. Silakan nanti pekerjakan ya terserah. Tapi saya rasa sudah sampai sini aja ya. Besok insya Allah. Besok masih ada kan pengajian? Besok judulnya apa? sih juga Hah? Besok apa? Besok besok pada asar kan? Ya, saya judulnya tidak tahu belum belum dikabarin ya. Sampai sini saja intinya apa yang kita sampaikan sudah cukup yang penting pengamalan dan pengamalan ini perlu perjuangan. Perlu apa? Perjuangan karena ikhlas itu perjuangan sampai mati. Sampai mati. Saya ingatkan bagaimana Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala sebelum beliau meninggal beliau sempat mengatakan ba'du ba'du. Ba'du ba'du tatkala akan meninggal dunia. Maka Anaknya heran. Ini Imam Ahmad tidak mengatakan la ilaha illallah tapi mengatakan apa? Ba'du ba'du. Ba'du ba'du artinya belum belum. Belum belum. Maka waktu Imam Ahmad sadar anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau mengatakan belum belum?" Kata Imam Ahmad, "Sungguhnya setan datang kepadaku dan berkata, "Futani ya Ahmad, kau lolos dariku." Kata Imam Ahmad, "Belum lolos." Kalau saya meninggal baru lolos. Selama saya masih hidup, setan akan berusaha, kau akan berusaha mengganggu saya. Kenapa di akhir hayat Imam Ahmad, setan ingin menjadikan Imam Ahmad ujub. Dengan futa futani kau lolos dari aku ya Ahmad. Supaya Ahmad apa? Ujub sebelum meninggal dunia. Tapi Ahmad mengatakan belum, saya belum lolos. Sampai saya meninggal baru saya lolos. Artinya apa? Perjuangan untuk ikhlas melawan riya, melawan ujub itu perjuangan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas kepadanya. Subhanahu bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.